akan kita lihat. Yang pertama kita lihat kandungan dari syahada. Syahada biasa disebut syahadatain atau syahadatani yang artinya dua kalimat syahada. Kenapa disebut dua kalimat syahada? Karena terdiri dari dua potong kalimat penting. Yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Persaksian pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang isinya pengakuan akan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat potongan yang pertama yaitu Ashadu an la ilaha illallah. Yang biasa diistilahkan, diberi julukan oleh para ulama sebagai kalimat tauhidullah itu yang artinya pentauhidan Allah Subhanahu wa taala dan kita lihat artinya Ashadu aku bersaksi Allah ilaha illallah bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam potongan yang pertama ini persaksian bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut tauhidullah itu menunjukkan pengakuan dari seseorang bahwa dia hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena yang selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi dan yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhidullah. Lalu kita lihat yang kedua yaitu wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah bahwa di situ mengisyaratkan pengakuan seseorang akan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga oleh para ulama diberikan istilah untuk potongan yang kedua ini yaitu istilahnya tauhidur rasul tauhidur rasul bahwasanya Muhammad itu Rasul yang aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasul yang diutus kepadaku. Tidak yang selainnya. Maka dari sisi manhaj seperti yang dikatakan di pertama bahwa manhaj beragama seseorang atau seorang muslim itu merupakan refleksi dari kalimat syahadat, dua potong syahadat ini, kita lihat yang pertama, syahadat yang pertama ya- yaitu tauhidullah bisa dikatakan sebagai target dan tujuan. Target dan tujuan bagaimana? Yaitu bahwa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Sesungguhnya manusia segala macam tindak tanduknya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ujung-ujungnya dia diadakan di bumi ini agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fokus kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengabdikan dirinya hanya kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak heran apabila oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan di dalam sebuah ayat. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan kecuali agar liya'budun. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa liya'budun liwahidun. Bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benarnya bertauhid. Menjauh dari hal-hal yang bersifat ta'abud tunduk, patuh, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjauh, membenci dan lain sebagainya. Maka kita lihat yang pertama ini bisa dikatakan sebagai tujuan, gaya, gayatul gaya. Puncak dari tujuan segala macam tujuan manusia. Lalu yang kedua yaitu syahadah Muhammadur Rasulullah bahwasanya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala kepadaku aku bersaksi aku meyakini seyakin-yakinnya dan mengetahui sebenar-benarnya bahwa Muhammad itu sebagai rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya dialah yang aku ikuti karena dia sebagai utusan Allah kepadaku. Dan ini merefleksikan sebuah konsep metode beragama. Atau dengan kata lain manhaj beragama. Yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya disebutkan bagian dari syahadah asyhadu alla ilaha illallah kesempurnaannya sebagai pengakuan atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tercermin dalam beberapa hal dari sikap seorang muslim yang tentu saja menggambarkan manhaj beragamanya. Yang pertama, seperti disebutkan oleh Syekh Fauzan, Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam salah satu bukunya. Disinggung oleh Syekh Fauzan di dalam salah satu bukunya. Yang pertama yaitu ta'atuhu fima amara bihi. Yang pertama sebagai pembuktian akan pengakuan seseorang, kebenaran syahadat seseorang bahwa Muhammad itu rasul yang dia akui. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin sebagai bagian dari kewajibannya yang pertama. Dia seorang muslim, dia yang selalu bersyahada, bahkan setiap hari bersyahada apabila dia tidak pernah meninggalkan salat. Yaitu taat terhadap semua perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai refleksi dari syahadah dia. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya menyinggung masalah ini. Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu apa-apa yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad kepada kalian, maka ambil, laksanakan. Dan itu dibuktikan oleh dulu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana para sahabat yang memahami konsekuensi dan segala kandungan dari persaksian yang dia ucapkan atas kerasulan Nabi Muhammad itu mentaati segala apa yang dibawa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebaliknya dengan berusaha memutar tafalsuf. Tafalsuf itu apa? Tafalsuf itu berputar-putar untuk tidak melaksanakannya. Berbelit-belit untuk tidak melaksanakannya. Rasulullah memerintahkan makan itu dengan tangan kiri, eh, dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri karena seorang muslim harus menggunakan tangan kanannya di dalam hal-hal kebaikan. Makan salah satunya tidak memakai tangan kirinya bahkan karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Seorang muslim refleksi dari kelurusan manhaj kebenaran syahadat maka dia ahlan wa sahlan saya makan dengan tangan kanan tidak berputar-putar tafalsuf berfilsafat dan lain sebagainya yang intinya tidak mau makan dengan tangan kanan mengikuti yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan apa yang menjadi tuntunannya. Itu salah satu contoh yang katakanlah kecil. Hmm, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagian dari persaksian, pengakuan, syahada itu tasdiquhu fima akhbar membenarkan kabar-kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinukil oleh para ulama dengan penukilan yang benar sehingga terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih yang yuhtajju bihi bisa dipakai hujah maka seorang muslim sebagian sebagai bagian dari kebenaran syahadatnya, kebenar kelurusan manhajnya, refleksi dari syahadat itu, dia membenarkan segala apa yang dibawa oleh Rasul. Berkaitan dengan kabar-kabar, berita-berita yang dibawa oleh Rasul. Baik itu yang secara zahir logika manusia yang terbatas, isinya, konten dari kabar itu logis ataupun tidak logis. Karena apa? Karena Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bertingkah pola, berla, berkelakuan, berucap, berbicara itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam sebuah ayat dikatakan, Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul itu berbicara karena mengikuti hawa nafsunya. Tidak. Sesungguhnya dia bicara itu berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diaplikasikan oleh para sahabat. Salah satunya yang terkenal di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau di, diberi julukan As-Siddiq. Salah satunya adalah karena beliau orang yang paling depan. Di front pertama. Di dalam masalah mengimani membenarkan segala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabar-kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala baik itu logis secara logika manusia ataupun tidak logis secara kasat mata manusia salah satunya adalah ketika diberitakan oleh Rasulullah bahwa dia Isra dan Mi'raj pada suatu malam banyak kalangan pada waktu itu tidak mempercayainya dalam satu malam melakukan perjalanan yang begitu jauh. Tetapi ketika disampaikan kepada Abu Bakar al siddiq dia langsung mempercayainya. Karena dia tahu bahwa Muhammad adalah Rasul, layantiku anil hawa. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tetapi atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga bagian dari e, kebenaran, bukti dari syahadah seseorang, pengakuan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ijtinabu ma anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim sebagai wujud atas kebenaran pengakuannya bahwa Muhammad itu Rasul kepada dia, maka menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Qala ta'ala wa ma nahakum anhu fantahu dan apa-apa segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul itu cepat-cepat jauhi. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seperti yang disinggung di dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah Wa idza amartukum wa, wa idza nahakum anhu fantahu wa ma wa, wa idza nahaitukum anhu fantahu dan apabila aku melarang sesuatu dari kalian, maka jauhilah. Dan itu tentu saja tidak bisa dipisah-pisahkan bagi seseorang yang mengakui bahwa panutannya, tuntunannya di dalam beragama itu adalah Rasulullah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tak heran apabila para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai generasi yang amat tinggi derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala karena salah satunya adalah mereka mengaplikasikan tiga masalah ini. Apabila Rasul memerintahkannya, mereka segera melaksanakannya. Dan apabila Rasulullah melarang, mereka segera melaksanakannya. Secara umum, seperti itu. Dan yang terakhir, bagian dari konsep manhaj di dalam beragama sebagai refleksi dari syahadah, syahadatain seorang muslim yaitu yang keempat. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi kecuali berdasarkan syariat, berdasarkan tuntunan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih fokus ke dalam konsep beragama. Di sini disebutkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi sesungguhnya mencakup berbagai hal berkaitan dengan aplikasi peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang menyangkut kehidupan pribadi, makan, minum, berkeluarga, mendidik anak, bekerja, dan lain sebagainya. Atau yang bersifat sosial, bertetangga, mendidik eh, anak-anak di sekolah, menjalankan ekonomi, berbisnis, dan bernegara bahkan, dan lain sebagainya. Bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah dilakukan kecuali illa bima syara'a. Kecuali dengan apa yang telah digariskan dituntunkan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Dan inilah konsep ber, konsep manhaj beragama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari perwujudan bersyahadat seorang Muslim. Oleh karenanya, secara ringkas bisa ditegaskan bahwa konsep secara umum juga konsep beragama, bermanhaj itu adalah ittiba atau ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu diantaranya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tak heran apabila Rasulullah saw Alaihi Wasallam secara gamblang secara sarih, secara eh, terbuka, secara tersurat mengatakan di dalam salah satu hadisnya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in 'abdan habasiyya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رسول الله secara langsung mewasiatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita tentu saja yang lebih memerlukan wasiat dari Rasulullah. Kata beliau, Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan taat walaupun dipimpin oleh seorang budak hamba saya dari Habasyah. Karena siapa yang masih hidup dari kalian berumur panjang maka akan melihat perselisihan yang banyak di kalangan umat. Maka jalan keluarnya adalah berpegang teguhlah kepada sunnahku, jalanku, tuntunanku, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, tuntunan-tuntunan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kepadanya gigitlah dengan gigi geraham. Pegang erat-erat. Dan waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Di dalam agama ini, karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Bagaimana tidak ngerinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung mewasiatkan untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Dan ini adalah konsep inti beragama untuk ittiba kepada Rasulullah, ittiba kepada jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Maka tak heran apabila salah seorang sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Man kana muta'assiyan falyata'assi bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha ilma وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم Kata Ibnu Mas'ud secara lantang. Dan ini senantiasa dikampanyekan, dipropagandakan oleh para ulama dari semenjak dulu dan sekarang bahkan di masa-masa yang akan datang sampai hari kiamat. Kata Ibnu Mas'ud. Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Paling dalam ilmunya. Paling sedikit. Mencari-cari. Paling sedikit. Memberat-beratkan diri. Mereka adalah yang paling lurus petunjuknya. Serta paling baik keadaannya. Mereka adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka. Serta ikutilah mereka. Ikutilah jejak jalan manhaj mereka. Karena mereka berada di jalan yang benar dan lurus. Ini diantara penegasan tentang konsep manhaj dalam beragama dan saya harap ini bisa diikuti dan bisa dipahami secara uh, jernih dan saya cukupkan untuk muhawarah kali ini sampai di sini dan dipersilahkan barangkali ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan kami persilahkan ya. kalau perlu dikomentari insya Allah dikomentari kalau tidak akan kami biarkan manhaj berislam sesungguhnya adalah ittiba ittiba yaitu mengikuti sehingga terkenal perkataan dari salaf yang bunyinya adalah ittabi'u ولا تبتدعوا ittabi'u ولا تبتدعوا Artinya di dalam beragama ini ittabi'u bersikaplah ittiba mengikuti bukan ibtida mengada-ngada mengada-ngada me, e, ittabi'u ittiba mengikuti itu mengikuti apa yang menjadi panutan mengikuti siapa yang menjadi panutan ibarat serombongan tour mengikuti guide begitu. Guide-nya ke sini, peserta tour ke sini, guide ke sana, peserta tour ke sana. Maka kaum muslimin sebagai peserta di dalam beragama, katakanlah, mengikuti Gaib di dalam beragama ini yaitu tiada lain yang menjadi gaib adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini ittiba dan itu sebagai perwujudan dari syahada wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebalikannya adalah ibtida, mengada-ngada. Dalam arti tidak ittiba. Kebalikan dari ittiba. Kalau ittiba mengikuti panutan, kalau ibtida berselisih dengan panutan. Membikin-bikin ketika ketika kaum muslimin di dalam beragama ini adalah ittiba, mengikuti. Dan yang menjadi panutannya, tuntunannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan secara umum adalah para sahabat dan mereka yang mengikuti jalur Rasulullah dan para sahabatnya. Maka menjadi acuan bagi seluruh kaum muslimin jalan yang ditempuh oleh mereka. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, dan pegangan yang menjadi pegangan mereka. Apa itu yang menjadi pegangan mereka? Yaitu tiada lain dalam aplikasi kesehariannya adalah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pembahasan kita kali ini, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sub pembahasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah, kita sering mendengar kalimat sunnah baik itu sunnah dalam konteks yang satu ataupun sunnah dalam konteks yang lainnya. Maka pada saat ini akan kita dudukan pemakaian kalimat sunnah serta apa yang dimaksud dengan sunnah dalam pembahasan kita kali ini. As-sunnah di dalam bahasa Arab secara umum yaitu at-tariqah atau as-sirah jalan atau riwayat hidup kebiasaan perilaku keseharian kurang lebih seperti itu Dan tentu saja makna atau definisi lugawi makna lugawi dalam penggunaan bahasa Arab ini sangat luas. Ketika dikatakan sunnah sebagai jalan hidup atau riwayat hidup, maka bisa baik, bisa buruk. Dan digunakan di dalam bahasa Arab kalimat sunnah untuk sesuatu yang baik atau untuk sesuatu yang buruk. Misal di dalam sebuah hadis penggunaan kalimat sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Kata Rasulullah dikatakan, Man sanna sunatan hasanatan. Artinya, barang siapa yang membuat membuat sebuah contoh perilaku hasanatan yang baik maka ia akan mendapatkan pahala ketika ada orang yang mengikutinya melaksanakan perilaku itu. Ini sunatan hasana. Lalu di seberangnya kebalikan dari itu dikatakan waman sunatan sunatan sayyiatan dan barang siapa yang membuat sebuah perilaku buruk memberi contoh perilaku buruk lalu orang lain mengikutinya, maka orang yang pertama melakukan perilaku buruk ini, ketika diikuti orang, dia akan mendapatkan dosanya. Serta ditambah dosa orang yang mengikutinya. Dosa dari orang yang mengikutinya. Ini penggunaan kalimat sunnah untuk sunnah yang baik ataupun sunnah yang buruk. Ini secara bahasa dan tentu saja seperti biasa yang namanya definisi lugawi ini cakupannya sangat luas. Lalu kita lihat sunnah dalam penggunaan syariat. sunnah di dalam pengertian umum syariat Islam. Paling tidak dua pengertian sunnah. Yang pertama, Pengertian yang pertama yaitu apa yang biasa dikatakan di dalam definisi dengan kalimat ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang berupa ucapannya ataupun perbuatannya ataupun persetujuan-persetujuannya ini yang dimaksud dengan sunnah yang pertama di dalam penggunaan syariat. Lalu yang kedua, pengertian sunnah yang kedua yaitu sunnah sebagai hukum yang biasa digunakan banyak dibahas di dalam ilmu fikih sunnah temannya wajib. Begitu. Sehingga dikatakan di dalam modul sunnah menurut fukoha, fukoha itu ahli fikih, yaitu ketetapan Nabi yang bukan bersifat fardu ataupun wajib. Itu salah satu istilah untuk sunnah atau biasa di dalam ilmu usul fiqih dengan definisi ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghair jazim yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan tetapi tidak bersifat memaksa hanya bersifat anjuran itu sunnah contoh penggunaan sunnah. Yang kedua ini adalah semisal yang banyak dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya salat sunat di dalam bahasa Indonesia. Itu maksudnya salat hukumnya sunnah. Karena ada salat wajib, salat hukumnya wajib. Puasa sunnah, puasa hukumnya sunnah. Maksudnya puasa yang tidak wajib puasa Senin dan Kamis, misalkan seperti itu. Lalu dari kedua definisi ini, sunnah penggunaannya di dalam syariat, yang menjadi pembahasan kita, yaitu sunnah dalam definisinya yang kedua, yaitu ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulin au fi'lin au takrir yaitu segala sesuatu yang bersumber tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah ataupun persetujuan-persetujuan Rasul. Definisi ini berbanding lurus atau sama dengan apa yang dipakai oleh para ahli hadis dengan istilah hadis. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah sunnah. Sunnah adalah hadis. Kurang lebih seperti itu. <clears throat> Inilah pembahasan kita dengan yang dimaksud dengan sunnah, yaitu segala yang diambil dari perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi tuntunan bagi seluruh kaum muslimin, menjadi panutan bagi kaum muslimin untuk dijadikan sebagai sumber rujukan di dalam mengamalkan Islam di kehidupan sehari-hari ini. Itulah sunnah. Dan sunnah itu yang bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah disepakati oleh kaum muslimin, oleh para ulama bahwa itu adalah hujah hujah itu sebagai dalil, sebagai landasan hukum untuk mengamalkan Islam di dalam kehidupan kita. Maka dari sisi ini, Al-Quran dan As-Sunnah sama-sama. Dari sisi dia sebagai landasan hukum, maka Al-Quran dan Sunnah sama. Al-Quran sebagai landasan hukum, maka as-sunnah juga sebagai landasan hukum. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan haram hukumnya apabila seseorang hanya memakai hukum dari Al-Quran saja. Lalu mengabaikan as-sunnah. Atau sebaliknya. Hanya memakai as-sunnah saja. Lalu tidak mau memakai Al-Quran. Sehingga dalam salah satu riwayah, Rasulullah mentanbih kaum muslimin. Jangan sampai mengingatkan kaum muslimin. Jangan sampai, kata Rasulullah, di antara kalian ada yang merasa cukup dengan as-sunnah merasa cukup dengan Al-Quran, lalu ketika datang yang mengingatkan bahwa di dalam sunnah diperintahkan begini, dilarang begini, lalu orang tersebut mengatakan, aku hanya memakai Al-Quran, dan apa yang terdapat di dalam Al-Quran aku jalankan, apa yang terdapat di dalam, apa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak akan aku jalankan. Maka Rasulullah mengingatkan, Jangan melakukan hal seperti ini. Artinya jangan sampai menolak as-sunnah. Makanya termasuk bagian dari kaidah rumusan di dalam manhaj salat bahwa, bahwa para salaf as-salafus saleh para ulama ahlul hadis yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya tidak memisah-misahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi sama-sama mengamalkan. Mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan As-Sunnah. Oleh karena itu, dan ini menjadi alasan, tiada lain karena Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pun as-sunnah, dia sebagai wahyu. Begitu juga as-sunnah, dia sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qala ta'ala. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوها dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan hawa nafsu interest pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sesungguhnya dia berucap itu tiada lain berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi landasan yang tak terbantahkan bahwa as-sunnah juga adalah wahyu sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu. Dari sisi sama-sama sebagai bersumber dari Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya. Sehingga Imam ash shafii yang terkenal, orang imam yang terkenal dan diklaim mazhab beliau sebagai mazhab yang tersebar di Indonesia banyak diamalkan oleh penduduk Indonesia walaupun secara ruh kurang pas dengan ruh mazhab shafii Imam Syafi'i ketika mengomentari sebuah ayat yaitu qala ta'ala wazkuru ni'matallahi 'alaikum wama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bi yang artinya dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Dan ingatlah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Alkitab dan Al-Hikmah Ya'idhukum bi Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Kata Imam Syafi'i, di dalam ayat ini, ketika dikatakan, Minal kitab wal hikmah, yang diturunkan kitab dan hikmah, hikmah di situ tiada lain adalah as-sunnah. Makanya, ini sebagai satu kesatuan antara Alkitab dan As-Sunnah sebagai landasan hukum di dalam mempraktekkan agama. Tak heran apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala Inni utitul Qur'ana wa misluhu wa misluhu ma'ahu. Wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya dan yang sepadan dengannya apa yang semisalnya itu? Tiada lain al as-sunnah. yang menjadi pembahasan kita. Oleh karenanya, dengan penegasan-penegasan yang jelas yang menunjukkan akan tingginya as maka asuna menempati posisi yang paling tinggi untuk menjadi rujukan bagi kaum muslimin di dalam kehidupan. Tak heran apabila semenjak dahulu kala sampai saat ini dan masa yang akan datang para ulama senantiasa mempropagandakan, mengkampanyekan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Berpegang dengan Al-Quran, ya harus berpegang dengan As-Sunnah. Berpegang dengan As-Sunnah, ya berpegang dengan Al-Quran. Tamasuk bil, bil Quran was Sunnah. Makanya menjadi propaganda juga. Bahkan oleh sebagian orang ditulis di dalam stiker-stiker, ditempel di tempat-tempat yang strategis. Back to Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, betul kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan, pedoman di dalam beragama. Saya kira cukup jelas apa yang menjadi pokok pembahasan kita dan sekurangnya eh, mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada para santri karena untuk sesi kali ini saya hanya cukup hanya bisa cukup sampai di sini dan apa yang menjadi pembahasan kita akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang serta sekaligus tidak membuka sesi tanya jawab um, karena ada satu dua hal yang uh, menjadi halangan untuk itu untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian mohon maaf atas segala kekurangan aku lu lihada wa astagfirullah li walakum fastagfiruhu innahu wal ghafurur rahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.